السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فأحمد الله الكريم الذي يسر هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك بسم الله الرحمن الرحيم Setelah beliau الله mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau bersyukur pada Allah yang maha mulia di mana Allah telah mempermudah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk kita bisa berkumpul di dalam masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Wa inni لمسرور كثيرا باللقاء بآبائي وإخواني رجالا ونساء في هذا المسجد الطيب dan aku sangat gembira, sangat senang sekali dengan pertemuan ini, di pertemuan dengan saudara-saudaraku kaum muslimin, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, di mana kita bisa bertemu, berkumpul di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. وأشكر القائمين على المسجد على إتاحة هذه الفرصة وأشكر الحاضرين جميعا على حضورهم dan aku berterima kasih kepada DKM Masjid ini yang telah memberikan kita kesempatan dan aku juga berterima kasih kepada seluruh kaum muslimin yang hadir di tempat ini. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم نافعا لنا ولكم في الدنيا ويوم الدين Dan aku memohon kepada Allah semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang didasarkan di atas keikhlasan kepada Allah dan semoga pertemuan ini memberikan manfaat kepada kita kelak di hari kiamat. لا سيما ونحن في هذا اليوم يوم الجمعة وفي هذا الوقت المبارك الذي هو من أفضل أوقات هذا اليوم Terlebih pertemuan ini berlangsung pada hari Jumat yang merupakan hari yang penuh dengan keberkahan dan pertemuan ini ya berlangsung setelah asar dan termasuk waktu yang diberkahi. وسيكون حديثي إليكم حول قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم Adapun yang ingin aku sampaikan kepada uh, antum semua bahasanya pembahasan pada kali pada kali ini berkaitan dengan firman Allah inna hadza Qur'an yahdi lillati hiya aqwam bahwasanya Al-Qur'an itu akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات anna lahum ajran kabira. Dan Al-Quran tersebut memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwasannya mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Faqad akhbar Allah Azza wa Jal anna hadha Al-Quran yahdi lillati hiya aqwam fi jami'i majalati al-hayah. Adapun di dalam ayat tadi Allah mengabarkan bahwasanya Al-Qur'an itu akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus di seluruh ruang lingkup kehidupan kita. لأنه كلام أرحم الراحمين الذي وسع كل شيء رحمة وعلما Karena Al-Quran adalah firman Allah yang maha pengasih dan maha penyayang yang ilmunya meliputi segala sesuatu. ولأن الله عز وجل أعلم بما يصلح عباده جميعا رجالا ونساء Dan karena Allah lah yang paling mengetahui ya bagaimana ke depan hambanya tersebut, ya baik para laki-laki ataupun perempuan. فهذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في أبواب العقيدة والتوحيد Maka Al-Quran akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus di dalam permasalahan akidah dan tauhid. التي هي مبنية على إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له Yang tauhid tersebut dibangun berdasarkan landasan mengi- mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam permasalahan ibadah yang tidak ada sekutu baginya. وأن الله عز وجل هو المنفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير Dan Allah lah satu-satunya zat yang memiliki kemampuan untuk menciptakan, mengatur dan memberikan rizki. ومبني على تعريف الله عباده بأسمائه وصفاته Dan akidah tauhid itu dibangun di atas pengetahuan seorang hamba terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى Dan nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia منها ما يرغب العباد فيما عند الله عز وجل Di antara nama-nama dan sifat-sifat tersebut akan menjadikan seseorang cinta terhadap apa yang ada di sisi Allah. ومنها ما يملأ القلوب بمحبة الله وتعظيمه Dan di antara nama-nama dan sifat tadi akan memenuhi hati seseorang dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah. ومنها ما يملأ القلوب بالخوف من الله ورجائه Dan di antara nama-nama tersebut akan memenuhi hati seseorang dengan rasa takut dan berharap kepada Allah. ومن تلك الأسماء والصفات ما يملأ القلوب محبة لله والشوق إلى لقائه Dan di antara nama-nama dan sifat-sifat tersebut akan memenuhi hati seseorang dengan rasa uh, khauf, kerinduan kepada Allah dan rindu untuk bertemu dengan Allah. لأن كل خير ومصدره من الله عز وجل Dikarenakan setiap kebaikan itu bersumber dari Allah Azza wa Jal. فلا يأتي بالحسنات ولا يدفع السيئات إلا الله Maka tidak ada seorang pun yang akan memberikan manfaat ataupun menolak kejelekan kecuali Allah. ولا يجيب الدعوات ويفرج الكربات إلا الله وحده لا شريك له Dan tidak ada yang dapat mengabulkan doa ataupun membebaskan seseorang dari kesulitan kecuali Allah. ولا يقضي الحاجات ويفرج الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى Dan tidak ada satupun yang akan mengabulkan doa seseorang ataupun membebaskan dari kesusahan kecuali Allah. ومن هدايات القرآن للتي هي أقوم في أبواب العبادات Dan termasuk hidayah atau petunjuk di dalam Al-Quran ada yang berkaitan dengan bab-bab atau perkara ibadah. التي هي مبنية على السهولة واليسر Yang ibadah tersebut dibangun di atas prinsip kemudahan فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها maka Allah tidak akan meba- me- membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. وهذه العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج Maka ibadah-ibadah ini seperti sholat, zakat, haji, dan puasa, ومن بر وإحسان وأمر بمعروف ونهي عن منكر dan dari melakukan kebaikan ataupun memer- memerintahkan kepada kebaikan ataupun seseorang melarang dari perbuatan mungkar wasilatil arhami wa husni jiwar ataupun menyambung tali silaturahmi ataupun berbuat baik kepada tetangga ta'udu 'ala al-afrad wal mujtama'at bis-sa'adati ajilati wal ajilah maka manfaatnya akan kembali kepada pribadi ataupun masyarakat ya baik segera ataupun dalam waktu jangka panjang walaha al-atharul hamidah 'ala al-fard wal mujtama' dan mempunyai dampak yang sangat bagus baik itu bagi pribadi seseorang ataupun kepada seluruh masyarakat. وهذه العبادات من أعظم ما يحفظ الله به العبد Dan ibadah-ibadah ini merupakan perkara yang hendaklah seseorang menjaganya. ويدفع الله عنه الآفات والشرور Dan dengan ibadah itu Allah ويدفع عنه الآفات والشرور dan Allah akan menjauhkan seseorang dari berbagai macam penyakit dan kejelekan. فمن كان قريبا من الله فهو قريب من كل خير Barang siapa yang dekat dengan Allah, maka seseorang tersebut dekat dengan kebaikan. ومن كان بعيدا عن الله فهو بعيد من كل خير Dan barang siapa yang jauh dari Allah, maka dia jauh dari seluruh kebaikan. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال احفظ الله يحفظك Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ifadillah yafad, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu." وإنما يكون حفظ الله بحفظ الأوامر والنواهي Adapun maksud dari menjaga Allah adalah dengan menjaga seluruh perintah-perintah dan larangannya. ومن هداية القرآن العظيم الهداية في باب المعاملات Dan termasuk petunjuk yang ada di dalam Al-Quran adalah petunjuk yang berkaitan dengan bab muamalah. Allati hiya mabniyatun 'ala al-'adl. Yang bab muamalah tersebut dibangun berlandaskan di atas sifat keadilan. Wa mabniyatun 'ala rahmah dan dibangun di atas sifat kasih sayang. Wa mabniyatun 'ala an nuhibba li ghairina ma nuhibbu li anfusina dan dibangun di atas prinsip hendaklah seseorang mencintai terhadap orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dan dibangun di atas prinsip untuk mendapatkan atau bekerja untuk mendapatkan uh, harta yang halal dan mubah dan diharamkan perkara-perkara yang dolim dan memakan harta manusia dengan cara yang batil dan diharamkan tata cara menipu Al-gharar wal wash. Al-gharar jahalah. Eh, kecurangan dan penipu atau menipu. Wa tahrimur riba wal maisir dan diharamkan riba dan juga judi. Allah Azza wa Jal ahalla li'ibadihi tayyibat. dan Allah menghalalkan untuk seluruh hamba-hambanya berbagai macam kebaikan. وحرم alaihimul الخبائث dan Allah mengharamkan berbagai macam khaba'ith atau keburukan ونظم لهم الكسب الحلال dan barang siapa yang dia berusaha untuk mendapatkan harta yang halal الذي ينفعهم في دينهم ودنياهم yang akan bermanfaat untuk diri untuk aga, eh, dunianya dan akhiratnya dan agamanya فأيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به فأيما جسم نبت من سحت يعني من مال حرام أه، فالنار أولى به barang siapa yang anggota badannya itu tumbuh dari harta yang haram maka api neraka lebih utama baginya والحلال فيه بركة وإن كان قليلا dan harta yang halal itu penuh dengan keberkahan meskipun jumlahnya sedikit والحرام لا بركة فيه ولو كان كثيرا dan harta yang haram itu tidak ada keberkahan meskipun jumlahnya banyak Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Sebagaimana petunjuk yang ada dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada jalan yang lurus. Al-hidayatu ila makarim akhlaq Yaitu petunjuk yang menunjukkan kepada akhlak yang mulia. Allati ya'ishu biha abdu hamidan sa'idan yang seseorang hidup dengan akhlak yang mulia tersebut dengan kehidupan yang sa'id yang bahagia dan terpuji فيتعامل بمكارم الأخلاق مع والديه maka seseorang bermuamalah dengan orang tuanya dengan akhlak yang terpuji ومع زوجته وأولاده dan juga bersama istri-istrinya dan anak-anaknya ومع أرحامه وجيرانه dan bersama dengan keluarganya dan tetangganya wa ma'a umuri wal ulama dan juga bersama para pemimpin dan ulamanya wa ma'asairin nas dan bersama seluruh manusia karena Allah azza wa jalla yuhibbu ma'alil umur karena Allah azza wa jalla mencintai perkara-perkara yang terpuji wa yakrahu safasifaha ar dan Allah membenci perkara-perkara yang jelek قال Allah Ta'ala, "Inna Allah يأمر bil والإحسان wal ihsan." Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي Dan Allah melarang kalian dari perbuatan keji dan bagi. فكل عدل وإحسان فالله يأمر به Maka setiap bentuk keadilan dan perbuatan baik maka Allah memerintahkannya. Wa kullu ma'al فالله يأمر به dan setiap perbuatan yang baik kepada kerabat-kerabat terdekat maka Allah memerintahkannya وكل فحشاء ومنكر فالله ينهى عنه dan setiap perbuatan keji dan mungkar maka Allah melarangnya فلذلك فالقرآن يهدي إلى التي هي أقوم في جميع المجالات maka Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus di seluruh ruang lingkup kehidupan وإليك بعض الأمثلة على ذلك maka engkau akan mendapatkan contoh, sebagian contoh dari hal tersebut يقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها Allah berfirman hendaklah kalian menyampaikan atau menunaikan amanah kepada pemiliknya Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan apabila kalian menghukumi di antara manusia, hendaklah kalian menghukumi dengan cara yang adil. Fa kullu syai'in anta mu'tamanun 'alaihi maka setiap perkara yang kalian diamanahi yajibu an tuaddiyahu ila ahlih maka kalian wajib untuk menunaikan amanah tersebut kepada pemiliknya wa yahrumu 'alaika an takuna al-amanah dan haram bagi kalian untuk mengkhianati amanah yang telah diberikan. Faqad abat samawati wal ardu wal jibal an tahmilaha. Maka langit dan bumi enggan untuk memikulnya. Wa hamalaha al insan wa innahu kana zaluman jahula. Dan amanah tersebut dipikul oleh manusia padahal manusia adalah makhluk yang banyak berbuat dolim dan banyak berbuat kebodohan. Wa amara Allah azza wa jalla an nahkuma bainan nasi bil adl. Dan Allah memerintahkan kita untuk kita menghukumi sesama manusia dengan cara yang adil. Wala a'dal wala ahsan min ahkamillah. Dan tidak ada yang lebih adil atau yang lebih baik daripada hukum Allah. Allati fiha salahur ra'i war ra'iyah. Yang di dalam hukum Allah itu terdapat kebaikan untuk para pemimpin dan para rakyatnya. Wa biladi wal ibad. Dan menjaga negeri dan penduduknya. Wa وحفظ الدماء والأموال والأعراض dan menjaga harta, darah dan kehormatan وحفظ الأديان dan menjaga agama وأمن الأوطان dan menjaga keamanan negeri فكل هذا داخل في هدايات القرآن maka semua ini masuk di dalam petunjuk yang terdapat di dalam Al-Qur'an ومن هدايات القرآن العظيم أمره بالتوحيد wa amruhu bil ihsan dan termasuk petunjuk di dalam Al-Qur'an yaitu memerintahkan untuk kita bertauhid dan memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan. at wal iman maka tauhid dan keimanan a'zamu asbabil amni wal hidayah merupakan sebab yang paling utama untuk kita mendapatkan keamanan dan hidayah. Wa jami'u syu'ubil ardh tanshudul amn dan seluruh penduduk di muka bumi ini mereka menyerukan untuk keamanan atau menyerukan untuk keamanan negeri فالأمن مطلوب عند المؤمن والكافر والبر والفاجر maka keamanan itu adalah perkara yang dituntut harus ada baik itu oleh orang-orang kafir ataupun orang-orang muslim yang tinggal di kota ataupun tinggal di eh, pedalaman ولا تطيب حياة إذا لم يوجد أمن maka tidak akan tenang eh, kehidupan seseorang apabila tidak ada keamanan. Walil amni asbabun walil khawfi asbab. Dan untuk mendapatkan keamanan tersebut ada sebab-sebab yang harus ditempuh dan untuk tidak amanan suatu negeri itu ada sebab-sebabnya juga. Wa a'zamu asbabil amn al-imam wa tauhid. Dan termasuk sebab untuk kita mendapatkan keamanan adalah at-tauhid. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim Allah Jalla Ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampurkan keimanannya dengan kedoliman Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Mereka itu akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk Faman kana yuridu al-amna wal hidayah maka siapapun yang ingin mendapatkan petunjuk dan rasa aman فعليه بتحقيق الإيمان والتوحيد maka hendaklah dia merealisasikan keimanan dan tauhid. فأعظم الناس أمنا واهتداء Maka orang-orang yang paling banyak mendapatkan rasa aman dan paling banyak mendapatkan petunjuk, هم أهل الإيمان والتوحيد mereka adalah ahlul iman dan ahlul tauhid. وقد امتن الله عز وجل بالأمن حتى على المشركين Dan Allah terkadang menganugerahkan rasa aman kepada sebagian orang-orang musyrik. Allah Azza wa Jalla fi kuffar Quraisy Allah berfirman menjelaskan tentang orang-orang kafir Quraisy. Awalam numakkin lahum haraman amina Tidakkah telah kami jadikan uh, negeri haram ini menjadi negeri yang aman? Wa qala Allah azza wa jalla lahum fal ya'budu rabb al bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Dan Allah berfirman menjelaskan tentang mereka fa'budu rabb bait ya beribadahlah kalian kepada Rob ya pemilik rumah ini Allah di at'amahum minju yang telah memberikan kalian makan dari rasa lapar dan memberikan kalian rasa aman dari rasa takut. Wa min a'zami awsafil jannah annaha darus salami wal aman. Dan termasuk salah satu dari sifat surga atau sifat jannah adalah darul aman, negeri yang penuh dengan keamanan. قال تعالى ادخلوها بسلام آمنين Allah berfirman, masuklah ke jannah ya, dengan keselamatan ولذلك إذا فقد الأمن فقدت الحياة Demikian pula apabila hilang rasa aman tersebut, ya, seolah-olah hilanglah kehidupan. فمع عدم الأمن يخاف الإنسان على دمه وماله Maka dengan tiadanya rasa aman, seseorang akan takut terhadap harta dan darahnya, وعلى عرضه وأولاده dan terhadap kehormatan dan anak-anaknya, وعلى تجارته وزراعته dan terhadap perdagangan dan pertaniannya, وجميع أحواله dan di seluruh keadaannya. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man asbaha aminan fi sirbih. Barang siapa yang mendapatkan rasa aman ay fi baytihi wa mantiqatihi wa biladih. Barang siapa yang mendapatkan rasa aman di rumahnya ataupun di mangkikonya di daerahnya. Mu'afan fi jasadih. Yang sehat jasadnya. Indahu qutu yaumih. Dan dia mendapatkan makanan yang dimakan setiap harinya. Faka'annama hizat lahu dunya bihalafiriha maka seolah-olah dia telah mendapatkan dunia dan seluruh isinya. فانظروا إلى نعمة الأمن ما أعظمها Maka lihatlah dengan nikmat rasa aman ini betapa besar agung atau betapa agung وما أعظم آثارها dan betapa besar dampak nikmat rasa aman tersebut. وقد قال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية Dan Allah berfirman, Allah memisalkan sebuah negeri yang aman kanat aminatan mutmainnah yang negeri tersebut diliputi dengan rasa aman ya'tiha rizquha min kulli makan yang datang rizki kepada negeri tersebut dari seluruh tempat fakafarat bi anhumillah maka penduduk negeri tersebut kufur dengan nikmat Allah fa'adzaqaha Allah libas al-ju' wal khawf maka Allah menggantikan dengan ujian berupa kelaparan. Wanggur ila hadha at-ta'bir ad-daqiq. Maka lihatlah kepada ungkapan yang sangat detail ini. Haythu qala Allah azza wa Jal adzaqaha libas al-ju' wal khawf. Di mana Allah menyebutkan di dalam ayat tadi mereka digantikan dengan pakaian kelaparan dan rasa takut. Ma'a al-libas la yudhaq. Dan bahwasanya pakaian itu tidak bisa dicicipi. ولكن لما ذهب الأمن ذاقوا مرارة الخوف akan tetapi ketika hilang rasa aman tersebut, mereka bisa merasakan betapa pahitnya rasa ketakutan. فنعمة الأمن والأمان Maka kenikmatan rasa aman يجب أن يحافظ عليها الجميع hendaklah setiap dari kita untuk menjaganya. ليست al-hukuma wa rijal amn faqat. Dan hal tersebut bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah ataupun para uh, pihak keamanan. Bal ala jami'in nas an yata'awanu ma'ahum fi hafzil amn. Akan tetapi merupakan tanggung jawab untuk setiap manusia hendaklah mereka menjaga keamanan tersebut. Dan janganlah seseorang merusak di negeri tersebut لأن الناس جميعا على سفينة واحدة karena semua manusia itu berada pada satu perahu. إذا تركنا من يفسدها apabila kita meninggalkan orang yang merusak perahu tersebut, غرقت بنا جميعا. maka kita akan tenggelam semuanya. وإذا حافظنا عليها ومنعنا المفسدين dan apabila kita menjaga perahu tersebut dan melarang orang-orang yang membuat kerusakan, salimat wa salimna jami'an. Maka perahu tersebut akan selamat dan kita pun akan selamat. Wa min a'zami an nasi hifadhan 'ala al-amn dan termasuk manusia yang paling wa min a'zami an nasi hifadhan 'ala al-amn dan termasuk manusia yang يحافظون على الأمن yang bertanggung jawab untuk menjaga rasa aman tersebut العلماء وطلاب العلم adalah para ulama dan para penuntut ilmu لأنهم يسعون إلى أن يأمن الناس أولا من عذاب الله karena li'annahum yas'auna karena mereka berusaha ya, agar setiap dari kita atau setiap manusia itu terjaga dari adab Allah. فإذا حذروا الناس من المعاصي dan apabila mereka memperingatkan manusia dari perbuatan kemaksiatan, wartikabil fawahish wal kabair dan mereka melakukan dan melarang mereka dari melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah dan dosa-dosa besar, fa innahum ya'manuna 'adzab Allah. Maka mereka aman dari adab Allah. Al-kauni al-qadari baik itu al-kauni ataupun qadari. Wad-dini asy-syar'i dan dini ataupun asy-syar'i. قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة dan Allah berfirman dan takutlah kalian kepada fitnah yang fitnah tersebut tidak akan tidak hanya menimpa kepada orang-orang dolim saja. Wafil hadis, jika ra'aytum adh falam ta'khudhu 'ala yadihi." Dan di dalam hadis, apabila kalian melihat orang dolim dan kalian tidak memegang atau tidak menangkap atau tidak memegang tangannya, maksudnya adalah menangkap Maka Allah akan menjadikan hukuman tersebut menjadi umum, menjadi kepada seluruh orang. وهكذا أيضا في تحذيرهم من قطع الطريق وأكل أموال الناس بالباطل Demikian pula dilarang ya, قطع الطريق وأخذ أموال الناس بالباطل Demikian pula kita dilarang untuk merampok dan mengambil harta manusia dengan tata cara yang batil. هذا من أعظم أسباب الأمن. Ini termasuk di antara sebab-sebab keamanan. وتحذير الناس من الزنا والخمور والمخدرات dan memperingatkan manusia dari perbuatan zina ataupun meminum minuman beralkohol ataupun narkoba min a'zami asbabil amn termasuk dari sebab-sebab keamanan لأن العلماء يقولون إن الزنا karena para ulama mereka berkata bahwasanya zina itu min asbabil mautil am. Termasuk dari sebab matinya am ya, secara umum atau kematian secara umum. Ayu sabib az-zalazil wal barakin wal fayadanat. Yang menjadi sebab terjadinya gempa bumi, kemudian gunung meletus dan musibah yang lainnya. Wal a'asir al-atiyah wal a'asir al-atiyah hmm? dan angin eh, terjadinya angin puting beliung وكذلك أيضا يسبب الأمراض المستعصية dan demikian pula terjadinya tersebarnya wabah penyakit. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, وما فشت الفاحشة في قوم قط tidaklah suatu kaum mereka berbuat kefasikan eh, fahisyah keperbuatan keji illa dhahara fihim at-ta'un kecuali akan muncul di tengah-tengah mereka wabah taun والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا dan kelaparan yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. وبهذا نعلم أن المعاصي سبب لكل شر Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya kemaksiatan itu merupakan sebab dari berbagai macam keburukan. وأن التحذير منها سبب لأمن العباد من عذاب الله Dan memperingatkan manusia dari perbuatan kemaksiatan tersebut merupakan sebab keamanan manusia dari adab Allah. وهكذا من هدايات القرآن الكريم Demikianlah petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim, إقامة الحدود على من يستحقها yaitu menegakkan hak kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. وبذلك يأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم Maka dengan hal itu manusia akan merasa aman ya dari, dari hartanya, darahnya dan kehormatannya. ويرتدع أهل الشر Dan orang-orang yang men- melakukan kebaikan mereka akan cel- mereka akan menjadi jerah. ويعيش الناس في راحة وسعادة Dan manusia akan hidup dengan penuh rasa tenang dan bahagia. ya'manuna fi buyutihim wa aswaqihim. Mereka akan merasa aman di tengah rumahnya ataupun di pasar-pasar mereka. Wa fi turuqatihim wa a'malihim. Dan di jalan-jalan yang mereka lalui dan pekerjaan-pekerjaan yang mereka jalani. Al-Quranul Karim yahdi ila kulli khair. Maka Al-Quran Al-Karim akan memberikan petunjuk kepada setiap kebaikan. Hada ma'na fi tilawatihi wa hifzihi min al-ujur al-azimah. Ini makna dari membaca membaca makna fi tilawatihi wa hifdhah ini adalah eh, makna ya bahwasanya seseorang yang membaca dan meng menghafal Al-Qur'an akan mendapatkan pahala yang agung. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yatluna kitab Allah. Allah berfirman sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah wa aqamus salata dan mereka menegakkan salat solat وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية dan mereka menginfakkan harta yang telah direzekikan kepada mereka baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi يرجون تجارة لن تبور dan mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل تلاوة القرآن Dan Allah menyebut Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an, La aqulu alif lam mim harf. Ya, tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harf, lam harf, wa mimun harf. Akan tetapi alif itu dihitung satu huruf, lam itu dihitung satu huruf, dan mim dihitung satu huruf. Wal hasanatu asharati amthaliha. Dan setiap kebaikan akan mendapatkan sepuluh kebaikan yang semisalnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda أهل القرآن para pembaca Al-Quran هم أهل الله وخاصته mereka adalah Allah dan orang-orang pilihannya. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah surat Al-Baqarah. فإن أخذها بركة Bahwasanya membaca surat Al-Baqarah itu akan mendapatkan keberkahan. وتركها حسرة مجادل مصدق أي مجادل مصدق Dan mer- i- مجادل مصدق نعم يعني يوم القيامة yakni yang akan eh, memberikan persaksian dan dibenarkan. من جعله بين يديه Barang siapa yang menjadikan Al-Quran tersebut di sisinya, ay man ja'alahu amamahu, yang yang menjadikan Al-Quran tersebut di depannya, saqadahu jannah. Maka Al-Quran tersebut akan menuntun orang tersebut ke dalam jannah. Wa man ja'alahu dan barang siapa yang menempatkan Al-Quran di belakang punggungnya, saqahu ilan Maka Al-Quran tersebut akan mendorong orang tersebut ke dalam api neraka. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Dan diriwatkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, والقرآن حجة لك أو حجة عليك bahwasanya Al-Quran tersebut akan menjadi hujah yang menolongmu ataupun sebaliknya. وهكذا أيضا من فضائل القرآن العظيم Demikian pula disebutkan di, yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran yang agung ما جاء في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه yang telah diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu خيركم من تعلم القرآن وعلمه Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. فلم يقل خيركم أغناكم Dan tidak disebutkan dalam hadis tadi, sebaik-baik kalian adalah yang paling kaya di antara kalian. ولا أعظمكم علما أو نسبا Dan bukan orang yang paling banyak ilmunya atau yang paling bagus nasabnya. أو مكانة اجتماعية Atau orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat. وإنما قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه Akan tetapi yang sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang meng- mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. فهذه بشارة عظيمة Maka ini merupakan kabar gembira yang agung لمن يعلم القرآن أو يتعلم القرآن bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran ataupun orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. فإن الواجب علينا جميعا Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita semua أن نجعل لنا نصيبا يوميا من القرآن untuk kita menjadikan eh, membuat atau menjadikan bagian tertentu setiap hari لئلا ندخل في شكوى نبينا صلى الله عليه وسلم supaya kita tidak termasuk orang-orang yang Rasulullah meng mengadu eh, haitsu qala di mana Rasulullah bersabda ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura ya Allah sesungguhnya kaumku mereka meninggalkan Al-Qur'an faminan nasi man hajara qur'an dan di antara manusia ada yang meninggalkan bacaan Al-Qur'an wa hadza katsirun ma'al asaf dan ini sungguh sangat disayangkan banyak sekali ومنهم من يقرأ ولكن لا يتدبر معاني القرآن dan di antara mereka ada yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak mentadaburi makna Al-Qur'an. مع أن الله تعالى يقول Bahwasannya Allah berfirman, أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Apakah kalian tidak mentadaburi Al-Quran atau di dalam hati kalian terhadap belenggu? ومنهم من يقرأ ويتدبر dan di antara mereka ada yang membaca dan mentadaburi Al-Quran. Walakinnahu la ya'malu bil Quran. Akan tetapi mereka tidak mengamalkan kandungan Al-Quran. Wal Quranul Karim manhaju hayatin. Maka Al-Quran itu adalah metode metode untuk kehidupan seseorang. Linnasi jami'an. Untuk seluruh manusia. Waqad ta'ajjaba min halawatihi hatta al-jinn. Dan jin juga eh, mengagumi betapa indahnya Al-Quran tersebut. وتعجبوا من فصاحته وبلاغته ونفعه Dan jin juga mengagumi betapa fasihnya dan kandungan balaghah yang terkandung di dalam Al-Quran. قال الله تعالى قل أوحي إلي Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad telah diwahyukan kepadaku أنه استمع نفر من الجن bahwasanya sekelompok dari bangsa jin mereka mendengarkan faqalu inna sami'na qur'anan ajaba mereka berkata kami telah mendengar Al-Qur'an yang sangat menakjubkan yahdi ila rusy fa amanna bihi yang memberikan petunjuk dan kita beriman kepadanya walan nusyrika bi rabbina ahada dan kita tidak berbuat syirik kepada kepada Rabb kita satu orang pun fala yanbaghi an yakun al-jin a'qalu minna maka tidaklah pantas kalau seandainya bangsa jin itu lebih berakal dari kita. Wa ahrasu minna ala al-intifa'i bil Qur'an dan mereka lebih semangat untuk mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an. Fa innana khutibna bihi qablahum dan bahwasanya kita dikhitab dengan Al-Qur'an sebelum mereka. Wan nabiyyu alladhi unzila alaihi al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam dan seorang nabi yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam min al bashar dari kalangan manusia ولكنهم مكلفون مثلنا akan tetapi mereka bangsa jin mereka mendapatkan beban seperti kita والصالحون منهم يدخلون الجنة orang-orang yang soleh dari kalangan jin mereka akan masuk surga والمشركون يدخلون النار dan orang-orang musyrik dari kalangan bangsa jin mereka juga akan masuk neraka ولذلك قالوا إنا sami'na Qur'anan ajaba. Oleh karena itu mereka berkata kami telah mendengar Al-Qur'an yang menakjubkan. Ai fi ahkamihi wa akhbarih yang di dalam hukum-hukumnya ataupun kabar-kabarnya wa awamirihi wa nawahih perintah-perintah dan larangan-larangannya wa mawa'idhihi wa qasasih dan wejangan-wejangan dan cerita-ceritanya fa innahu jaa'a bil ajaib dan bahwasanya Al-Qur'an itu datang dengan penuh keajaiban. al karimah al-'azimah yang mulia dan sangat agung. walidzalika qalu amanna bihi. Oleh karena itu mereka bangsa jin aman bihi, kita beriman dengannya. Lamma ra'au hadzal 'ajaba wal 'azamah ketika mereka menyaksikan keagungan dan keajaiban ini. Hamalahum al iman wal yaqin. Hal tersebut membawa mereka kepada keimanan dan keyakinan. Kemudian mereka berkata, kita tidak berbuat syirik kepada Rabb kita sesuatu apapun. Li'annahum عرفوا التوحيد من al Karena mereka bangsa jin tersebut mengetahui tauhid dari Al-Qur'an. Wa لا يجوز دعاء الموتى Dan mereka mengetahui bahwasanya tidak boleh seseorang untuk meminta kepada orang yang telah wafat. ولا dzabh lil Dan tidak boleh menyembelih untuk ahli kubur. ولا talabil الحاجات Dan tidak boleh meminta hajat wa الكربات dan meminta untuk dibukakan uh, kesusahannya illa min Allah wahdahu la syarika lah kecuali hanya dari kecuali hanya untuk Allah karena Allah qala fil Qur'an al-Karim karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an al-Karim wa iyyamsaska Allah bidhurrin dan apabila kalian tertimpa suatu madarat fala kashifa lahu illa hu maka tidak akan ada yang mampu untuk membukakannya kecuali Allah Wa yuridka bi dan wa yuridka bi khairin dan apabila mereka menginginkan untukmu suatu kebaikan fala radda li fadlih maka tidak ada yang mampu untuk menolaknya fal khairu kulluhu bi yadillah maka seluruh kebaikan itu berada di tangan Allah kama qala Allah taala sebagaimana Allah berfirman biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir di tanganmu lah kebaikan dan sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mampu untuk atas segala sesuatu. وقال عثمان رضي الله عنه في خلافته Dan Utsman berkata di tengah eh, kekhilafannya atau di tengah kepemimpinannya, لو سلمت قلوبنا ما شبعت من القرآن kalau seandainya hati kita merupakan hati yang selamat, maka kita tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Quran. وقال للناس Dan وقال للناس dan eh, dia berkata kepada manusia وهو على المنبر ketika dia berada di atas mimbar, مضى القوم telah berlalu suatu kaum ولا يعنى به أحد سواكم dan يعني أنتم المخاطبون بالقرآن اليوم dan tidak ada orang yang tidak ada orang yang menda- tidak ada orang yang ditunjuk secara langsung di- dari Al-Quran kecuali kalian. لأن الذين أنزل القرآن وهم أحياء قد ماتوا Karena orang-orang yang diturunkan kepada mereka Al-Quran, ya, mereka sudah wafat. فصار من جاء بعدهم Maka orang-orang yang datang setelahnya lah, هو المخاطب بالأوامر والنواهي mereka lah yang ditunjuk dengan perintah-perintah dan larangan. وهو المطالب أن يعمل بالقرآن Dan mereka lah yang dituntut untuk mengamalkan Al-Quran. ولذلك قال لهم عثمان ذلك الكلام Oleh karena itu, Utsman mengucapkan kalimat tersebut. وهكذا يجب علينا أن نحث أولادنا ونساءنا على العناية بالقرآن الكريم Demikian pula sudah menjadi kewajiban kita untuk memperhatikan anak-anak kita agar mereka perhatian dengan Al-Quran Al-Karim. وألا نكون من الهاجرين له Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. فمن الناس من لا يقرأ القرآن إلا في رمضان Di antara manusia ada yang membaca Al-Quran, ya tidak membaca Al-Quran kecuali hanya di bulan Ramadan saja. وهذه من المصائب العظام Dan ini merupakan musibah yang sangat besar. فيجب أن نجعل للقرآن أنفس أوقاتنا Maka hendaklah kita menjadikan Al-Quran atau membaca Al-Quran eh, di tengah waktu atau waktu yang paling yang berharga, waktu yang paling berharga bagi kita. فنجعل القرآن جزءا من حياتنا Maka kita menjadikan Al-Quran bagian dari kehidupan kita, لا جزءا من فراغنا bukan bagian dari waktu luang kita. وقد كان خالد بن وليد رحي- رضي الله عنه Dan sungguh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu سيف الله المسلول yang dia mendapatkan eh, julukan Saifullah الذي فتح الله به الفتوحات yang Allah membukakan eh, eh, futuhat eh, eh, membebaskan daerah-daerah ونصر الله به المسلمين في كثير من الغزوات dan Allah menolong dengannya kaum muslimin di banyak peperangan أخذ مرة المصحف وبكى dia sesekali mengambil Al-Quran dan menangis. ثم قال شغلني عنك الجهاد Kemudian dia berkata, sungguh jihad telah menyibukkanku darimu. Wal wahidu minna rubbama yaqul dan salah seorang dari kita mungkin ada yang berkata, "Syaghalani 'anka al-jawwal." Uh, eh, HP telah menyibukkan aku darimu. Faqad saratil hawatif Maka HP tersebut sudah menjadikan muzahimatan lil Qur'an Karim. Memenuhi waktu kita dari Al-Qur'anul Karim mustaghriqatan li akthar al-awqat menghabiskan seluruh waktu kita wa ala sabil mithal sebagai contoh nahnu fi hadha al-yawm yawm al-jum'ah bahwasanya kita pada hari ini pada hari Jumat yustahabbu an tuqra fi kahf disunahkan bagi kita untuk membaca surat al-kahfi faman qara'aha yawm al-jum'ati aw lailatal jum'ah Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat, adha'a nurun ila al-jum'ati allati taliha. Maka dia akan diterangi dengan cahaya sampai Jumat berikutnya. Fal nas'al anfusana jami'an man minna qara'aha al yawm? Maka yang menjadi pertanyaan siapa di antara kita yang membaca surat Al-Kahfi pada hari ini? Wal nas'al anfusana kam qara'na al yawm min al-Qur'an? Dan hendaklah kita bertanya kepada diri kita berapa banyak Al-Quran yang telah kita baca pada hari ini. Wa kam dha'a min awqatina fil qili wal qal Dan betapa banyak waktu kita yang hilang ya untuk sekedar berguru atau berkata-kata yang tidak manfaat. ومع الهاتف وفيما لا ينفعنا Ya, waktunya habis untuk HP ataupun perkara-perkara yang tidak manfaat. بينما لو قرأنا شيئا من القرآن Dan kalau seandainya waktu tersebut digunakan untuk membaca Al-Quran, لنلنا خيرا كثيرا maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. فسورة الإخلاص مثلا Maka surat Al-Ikhlas sebagai contoh di sini. Qira'atuha ta'dilu fi thawab thuluth al-Qur'an. Bahwasanya membaca surat Al-Ikhlas ya, keutamaannya sama seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Faman qara'aha ka'annama qara'a thuluth al-Qur'an. Dan barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas ya, maka seolah-olah dia membaca sepertiga Al-Qur'an. Fanala hadzal ajr al-'azim. Maka dia mendapatkan pahala yang sangat agung ini. فكيف بمن قرأ في يومه جزءا أو جزئين Lalu bagaimana bagi orang-orang yang pada setiap harinya dia membaca satu juz atau dua juz وعلى المسلم أن يتأكد ويستيقن dan hendaklah pada setiap muslim dia untuk se- senantiasa أن يتأكد ويستيقن untuk senantiasa eh, membangun tekad أنه كلما ازداد من قراءة القرآن ketika dia menambah bacaan Al-Qur'annya tayassarat umuruhu akan mudah seluruh urusannya wa hasalat lahu al-barakatu fi hayatihi dan akan mendapatkan keberkahan di, di dalam hidupnya wa Allahu tariqahu dan Allah akan menemukan jalannya wa kullama ibtada'a al-Qur'an maka ketika seseorang tersebut jauh dari Al-Qur'an Laqad harama nafsahu al kathir. Maka dia telah mengharamkan dirinya sendiri dari berbagai macam kebaikan. Wal barakatu min Allah azza wa jal. Dan keberkahan dari Allah azza wa jal. Fahal Quran barak. Dan Al-Quran ini mubarak penuh dengan keberkahan. barak. Kitabun anzalnahu alaika mubarak. Ya suatu kitab yang telah aku turunkan kepadamu dan diberkahi. dabbaru ayatih agar kalian mentadaburi ayat-ayatnya albab dan agar orang-orang yang memiliki akal mereka mengingat wal barakatu khairi fi dan keberkahan itu adalah banyaknya kebaikan pada sesuatu fa inna man al-quran maka barang siapa yang membawa Al-Qur'an kathurat hasanatuh akan banyak kebaikannya wa ta'atuh dan akan banyak ketaatannya وزاد إيمانه imanuh dan akan bertambah keimanannya wa 'azumat فيما عند الله dan akan besar pengharapannya terhadap apa yang ada di sisi Allah وكان من min الناس عن السيئات dan dia akan menjadi orang yang paling jauh dari kejelekan فإن الحسنات hasanat yudhibna karena kebaikan akan menghilangkan kejelekan وهكذا أيضا ما جاء من min fadli ta'lim al-Qur'an demikian pula uh, hadis-hadis atau yang datang atau dalil yang datang yang menjelaskan tentang keutamaan mengajar Al-Qur'an. dan diriwayatkan dari sebagian ulama salaf yajlisu fil masjid mereka duduk di masjid wa dan berkata hatu la datangkanlah kepadaku orang-orang yang tidak hafal Al-Fatihah al-Fatihah maka orang tersebut menjadikan orang tadi hafal surat Al-Fatihah. dan mengajarkannya tata cara membaca surat Al-Fatihah dengan tata cara yang benar. Kemudian ditanya, "Kenapa kamu melakukan ini?" al Maka orang tadi menjawab, "Apabila uh, apabila ada yang belajar Al-Fatihah dan membacanya dengan tata cara yang benar, فإنه سيصلي بها كل ركعة طيلة عمره maka orang tersebut akan membaca surat Al-Fatihah di setiap sholat sepanjang umurnya. في الفرائض والنوافل Di setiap sholat fardu ataupun sholat-sholat sunnah, فأكون شريكا له في ذلك maka aku akan eh, mendapatkan pahala, ikut mendapatkan pahala dari hal dari bacaannya. وانظر ما أسهل هذا الأمر Lihatlah betapa mudahnya perkara ini. فأكثر المسلمين يحسنون قراءتها Kebanyakan dari kaum muslimin mereka bisa bagus dalam membacanya. فلو تبرع من يحسنها بتعليم من لا يحسنها Kalau seandainya seseorang mereka meluangkan untuk mengajarkan orang yang tidak bagus bacaan Al-Quran, bacaan Al-Fatihahnya, لنال بذلك خيرا كثيرا maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. فهذا القرآن huwa kitabullah azza wa jal maka Al-Qur'an itu adalah kitab Allah azza wa jal wa kalamullah munazzal min indih dan kalam Allah yang diturunkan dari sisinya wa akhiru risalatin min as sama'i li ahli al-ard dan risalah yang terakhir dari langit untuk penduduk bumi takaffala Allah bihifdhih yang Allah menjamin bahwasanya Allah akan menjaganya Walam yatakaffal bihifdz Taurat wal Injil. Dan Allah tidak menjamin akan menjaga Taurat dan Injil. Walidzalika harrafaha al-ahbar Oleh karena itu, para ahli ibadah dan pemuka-pemuka agama menyelamatkan Taurat dan Injil. adapun Al-Qur'an Al-Karim, Kalau seandainya seluruh eh, syaitan dan jin, syaitan manusia dan jin mereka berkumpul dari seluruh penjuru dunia ala an yunqisu minhu aw yazidu fih untuk mereka berusaha ketika mereka berusaha untuk mengurangi atau menambahkan Al-Qur'an lamastata'u mereka tidak akan mampu melakukannya qala Allah taala bal huwa ayatun bayyinat Allah berfirman bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat dan petunjuk fi suduril ladina utul ilm di dalam hati-hati orang yang diberikan ilmu yahfazuhu rijal wan nisa dihafal oleh para laki-laki dan perempuan wal kibaru orang-orang dewasa dan anak-anak wa tatawarathu al ajyal dan saling mewarisi dari setiap generasi ke generasi bahwa hablullah al matin dan Al-Qur'an itu adalah tali Allah yang kuat wa siratuhu al mustaqim dan jalannya yang lurus wa nuruhu al mubin dan cahaya Allah yang terang man hakama bihi adal dan barang siapa yang berhukum dengan Al-Qur'an maka dia telah adil waman takallama bihi sadaq dan barang siapa yang berkata dengan Al-Qur'an maka dia telah jujur waman da'a ilaihi faqad hudiya ila siratin mustaqim dan barang siapa yang menyeru kepada Al-Qur'an maka dia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus inna hadzal qur'an al dan sesungguhnya Al-Qur'an yang agung ini bimathabati ruhi jasad perumpamaan perumpamaannya seperti ruh bagi jasad wan nur lil ain dan seperti cahaya bagi mata قال الله تعالى Allah Ta'ala berfirman, وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا demikianlah kami wahyukan untukmu ruh dari urusan kami. فسماه الله روحا Maka Allah menamakan Al-Quran itu ruh. فأمة بلا قرآن Maka umat tanpa Al-Quran, جسد بلا روح perumpamaannya seperti jasad tanpa ruh. ومسلم بلا قرآن Dan seorang muslim tanpa Al-Quran, جسد بلا روح sama seperti jasad tanpa ruh. فإذا أردت الحياة الحقيقية Dan apabila kalian menginginkan kehidupan yang hakiki, إذا أردت أن تتلذذ بكلام الله dan apabila kalian ingin merasakan kelezatan dengan kalam Allah وبعهده ووصيته dan dengan eh, janjinya dan wasiatnya, فعليك بالقرآن maka hendaklah kalian membaca Al-Quran. وهكذا جعله الله عز وجل كالنور للعين Demikian pula Allah mengumpamakan bahwasanya Al-Quran itu seperti cahaya bagi mata. Allah Ta'ala walakin ja'alnahu nuran. Allah berfirman akan tetapi telah kami jadikan cahaya. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Yang kami memberikan petunjuk bagi orang-orang yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad telah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa qala Allah Karim dan Allah berfirman dalam al Quran al Karim, yahdi bihi Allah man ittaba'a Allah memberikan petunjuk dengan Al-Qur'an orang-orang yang menginginkan keridoannya. Subul salam eh, jalan yang jalan keselamatan. Dan Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya dengan izinnya. ويهديهم إلى صراط مستقيم Dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka ke dalam kepada jalan yang lurus. كم ستكون حسرة الم- المفرط في القرآن Maka betapa banyak kerugian yang didapatkan bagi orang-orang yang eh, tidak membaca Al-Quran, الهاجر للقرآن orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, المعرض عن القرآن yang mereka berpaling dari Al-Quran, ومن لا يتلو القرآن dan orang-orang yang tidak membaca Al-Qur'an. apabila telah datang ajal mereka dan apabila mereka berdiri di, hadapan Allah mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang didapat oleh orang-orang ahli Al-Quran. Dan betapa banyak pahala yang mereka dapatkan di sisi Allah. Saya Maka dia akan mengetahui ketika itu أي شيء ترك apa yang telah dia tinggalkan. وعظيم خسارته Dan betapa besar kerugiannya. وكيف ربح غيره وخسر Dan bagaimana orang lain mendapatkan keberuntungan dan dia mendapatkan kerugian. فعلينا أن نتواصى بتلاوة القرآن Maka hendaklah kita saling mewasiatkan untuk membaca Al-Quran. وحفظ القرآن Dan menghafal Al-Quran. wa Quran dan memahami Al-Quran wal amali bil Quran dan mengamalkan kandungan Al-Quran wa tadabburi ayatil Quran dan untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran fanuhillu halalahu dan kita menghalalkan apa yang dihalalkannya haramahu dan kita mengharamkan apa yang diharamkannya dan kita mengamalkan ayat-ayat muhkamnya wa nu'minu dan kita beriman dengan ayat-ayat mutasyabihahnya wa naj'ala al-qur'ana nusba ayunina dan kita menjadikan Al-Qur'an tepat di depan mata kita masdar hidayatina wa sa'adatina sebagai sumber petunjuk bagi kita dan kebahagiaan kita wa rafiqana wa anisana fi wahsyatina dan teman duduk kita ya ketika kita mendapatkan uh, wa anisana fi wahsyatina dan kita mendapatkan ketenangan ya ketika ter ketika hati kita susah. Wasahiban lana fi awqatina dan menjadi teman kita di banyak waktu waktu kita. Fasana'lamu hina idzin al-ujur bidzalik. Maka kita mengetahui bahwasanya betapa besarnya pahala yang akan kita dapatkan. Nas'alullah al-'azim rabbil 'arsyil karim an yaj'alana jami'an min ahli al-Qur'an. Maka kita memohon kepada Allah Rabbul 'arsyil karim semoga Allah menjadikan kita termasuk dari ahli Al-Qur'an minal amilina bihi wattalina lahu haqqa tilawatih. Termasuk di antara orang-orang yang beriman kepadanya dan membacanya. Wa nas'alullah al-azim al-karim dan kita memohon kepada Allah yang Maha Mulia an yaj'al al-Qur'an al-azim rabi'a qulubina. Semoga Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai rabi'a qulubina eh, wa nura sudurina dan penerang hati-hati kami wajala ahzanina dan penghilang eh, kesedihan-kesedihan kami wa dhahaba humumina wa ghumumina dan menghilangkan kesusahan dan wa ayyu'allimana minhuma jahilna dan semoga Allah meng, meng dan semoga Allah mengajarkan apa-apa yang tidak kita mengerti dari Al-Qur'an wa ayyarzuqana tilawatahu 'ala al-wajhi alladhi 'anna dan semoga Allah memberikan kita rezeki untuk kita membacanya sesuai dengan eh, jalan yang diridhoinya. Dan semoga Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai pemberi syafaat bagi kita. Dan semoga Allah mengampuni kita semua. Dan semoga Allah memberikan petunjuk kita kepada jalan yang lurus. وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا dan semoga Allah memperbaiki apa yang nampak dari kita dan apa yang tidak nampak dari kita وأن يملأ قلوبنا إخلاصا ويقينا dan semoga Allah memenuhi hati-hati kita dengan keikhlasan dan keyakinan وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا dan semoga Allah menjadikan negeri kita menjadi negeri yang aman وسائر بلاد المسلمين dan seluruh negeri kaum muslimin وأن يكفي المسلمين شر كل ذي شر dan semoga Allah mencukupkan seluruh kaum muslimin dari orang-orang yang berbuat kejahatan dan semoga Allah menolong seluruh kaum muslimin yang lemah di seluruh di setiap tempat di negeri Palestina dan di seluruh negeri-negeri Allah dan semoga Allah eh, memuliakan agamanya dan meninggikan kalimatnya wa an yudammira jami'a dan semoga Allah membinasakan seluruh musuh-musuh agamanya walhamdulillahi rabbil alamin dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam wa jazakumullahu jami'an khairan dan kami berterima kasih pada antum semua wa man nasiya qira'ata suratil kahf dan kita ingatkan bagi barang siapa ada yang lupa membaca surat al-kahfi maka hendaklah eh, dia membacanya ونذكر بقراءة أذكار المساء Dan kita ingatkan hendaklah kita untuk membaca doa uh, zikir uh, masa, zikir petang. وبساعة الاستجابة في آخر الجمعة Dan waktu-waktu diijabahnya doa pada akhir waktu hari Jumat. والحمد لله رب العالمين Dan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.